Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam acara Mimbar Nurussalam Salam momen terpenting dalam kehidupan Rasulullah salah satunya adalah ketika beliau diutus sebagai Rasulullah yaitu pada usia 40 tahun. Nah, apa saja yang kita bisa teladani sebagai pemimpin umat, sebagai pemimpin masyarakat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik pemirsa, kita akan membahas lebih jauh tentang hal tersebut bersama narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Kiai Haji Maktub Effendi. Assalamualaikum Pak Kiai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali ini di mimbar uh, Salam. Sehat Pak Kiai Alhamdulillah Baik, mudah-mudahan kita semua yang ada di studio maupun pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat Pemirsa Kiai Haji Dr. Kiai Haji Maktub Effendi ini adalah pengasuh pondok pesantren Baitun Nur al maktubiah yang berpusat di Tegal, Jawa Tengah dan di Jakarta Utara Baik pemirsa, kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana kepemimpinan Rasulullah setelah beliau diutus sebagai Nabi, sebagai Rasul pada usia 40 tahun. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara Mimbar Nurus Salam. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah meneladani kepemimpinan Rasulullah Pak Kiai kalau kita pada minggu yang lalu kita bicara tentang kepribadian, nah bagaimana kepemimpinan Rasulullah khususnya setelah beliau diutus oleh Allah. Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi muhkamil aziz. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 berbunyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة إلا رحمة للعالمين Dan tidaklah aku utus engkau, wahai Muhammad, kecuali kutus engkau untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi basis pribadi Nabi Muhammad SAW diutus menjadi utusan Allah itu untuk menebar kasih sayang. Menyayangi kepada mereka siapapun, mengasihi kepada manusia dimanapun, ini sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah kenal bargaining untung atau rugi, tidak. Bahkan beliau saking murah hatinya kepada umat Islam pun didoakan, diajak untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana sabdanya kullu ummati tadkhulul jannata illa man abah seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang nggak mau nah lo <laughs> nah lo sekarang sama nah dulu beda inilah merupakan satu bentuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kepada umatnya bertanggung jawab mengimami membawa kendaraan yang muatannya penuh dengan manusia tidak sembarangan beliau menjalankan roda kehidupannya betul-betul berjalan di atas rel kebenaran itu tadi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang ditebar di mana-mana sehingga manusia di muka bumi ini semuanya diusulkan oleh Rasulullah kepada Allah agar mereka mendapat kasih sayangnya. Maka bentuk kalimatnya rahmatan lil alamin. Lil alamin adalah alam kata ilmu akidah. Dan ilmu tauhidnya aima siwallahi. Alam adalah yang selain Allah. Jadi tidak hanya pada bentuk manusia, apa itu jin? Apa itu tumbuh-tumbuhan? Seluruh makhluk Allah semuanya diinginkan agar mendapatkan rahmat Allah. Sehingga oleh Allah pun dikabulkan. Wa rahmati wasiat kulla Rahmatku maha luas wahai Muhammad Segala sesuatu bisa masuk di dalamnya. Jadi jangan khawatir tidak kebagian rahmat Allah. Syukur si suaminya juga Pak Rahmat namanya. <laughs> Itulah. Jadi inilah basis pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihidupkan oleh Allah keberadaannya di tengah-tengah alam semuanya kebagian rahmatnya. Baik yang di bumi, di langit, bahkan tujuh petala langit sidratul muta'aras rafraful a'la mustawan. Sampai di hari akhirat kelak pun, Rasulullah ada di ujung jembatan, siratul mustaqim, yang menghubungkan alam padang maksar dengan sorga. Supaya jangan terpeleset, karena kalau jatuh neraka, kalau lanjut adalah ke dalam sar surga. Oleh karena kita tidak segan-segannya ya mengaku rendah hati kepada Allah dengan buah syair yang sering ibu baca di majelis taklim. Para pemirsa sering mengumandangkan Ilahi las tulil firdausi ala wala aqwa النار الجحيم Ya Allah Tuhan saya bukan ahli sorga namun tidak kuat masuk ke neraka. Saking rendah hatinya. ini syairnya Abu Nuwas tapi buah penanya Al-Imam Hasan Basri Basrah Pak Kiai pernah ke kuburannya uh, Abu Nuwas Abu Nawas di Baghdad juga ke Syekh Hasan Basri di Basrah sebelah utara kota Baghdad Pak Kiai kalau dikaitkan kepemimpinan Rasulullah ini sejak beliau diutus sebagai Rasul itu kan wahyu pertama tentang ikhra apa yang bisa dijelaskan dari proses kepemimpinan ini Pak Kiai? Betul. Jadi ikro yang terdiri pada ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم al ما لم يعلم lima buah ayat riwayatnya nanti di bulan Ramadan nuzul Al-Qur'an hmm. saya jelaskan tapi pertanyaannya saya jawab apa yang tersirat dalam ayat pertama adalah diserukan oleh Nabi kalimat ikra bacalah oleh engkau baca ini ada lugotan ada istilahan yang lugotan ya bacalah segala macam situasi, kondisi, keadaan dunia suruh dibaca. Baiklah. Jadi pertanyaan ya. tadi adalah ikro yang kedua istilahan adalah memahami seruan Allah Subhanahu Bismi rabbikal khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah zat yang maha menciptakan segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bacalah. Oleh karena segala sesuatunya kalau akan memulai pekerjaan hendaknya dengan bismillahirrahmanirrahim. Nabi berkata, "Kullu amrin zibalin la yubda'u fi bi bismillahirrahmanirrahim fa wa aqta'u au abtaru au ajdam." perbuatan yang mengandung kebaikan dikerjakan kau tanpa bismillah itu nilainya bagaikan binatang binatang yang nggak punya ekor ya atau orang cakep tapi kena penyakit lep lepra ya lapar lagi nah, <laughs> inilah ya atau itu kuda bagus tapi nggak punya ekor, ganteng nggak? Nggak jadi, nggak jadi ganteng. Mas Ustad Zakir Iksan ganteng, nggak ada ekornya. <laughs> Bener nggak punya ekor, ekor kan di belakang. Nggak ada ekornya, tapi pantas, ganteng. Ya, karena apa? Karena manusia hayawanun natik dan gerunatik beda. Manusia dalam ilmu logika, etimologi atau ilmu mantek, hewan juga. Cuman hewan yang berbicara dengan fasih. Kalau binatang, binatang bicara tidak fa, fasih. Jadi yang pertama adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim merupakan zikir unggulan, perbuatan unggulan orang yang hidupnya ikut daripada orang yang akan ditebar rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kemudian yang kedua, berkeyakinan ini. Berkeyakinan bahwa Allah adalah khalaq. Allah bi khalaq, zat yang menciptakan segala sesuatunya. Contoh di ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaqin. Allah jadikan manusia min alakin dari segumpal darah. Dalam ilmu kedokteran kalau nggak salah saya pernah ikut seminar rangkaiannya itu nggak ada manusia dari segumpal darah. Tapi Nabi bersabda, Inna hadakum yujma'u khalqu fi batni umi arba'ina yawman nutfah. Thumma ala misal dalik, Wa ala misal dalik, Wa mudghatan misal Fa Fayang murullah dhalikal malak fayang fufiruh al hadisa agak panjang nih hadis kejadian manusia dalam perut sang ibu 40 hari nutfah 40 hari alaqah 40 hari bubuhah jadi dijelaskan dalam surat al-mu'min ayat ke-12 kalau pertama dalam al-alaq ayat ke-2 ikra ayat ke-2 adalah manusia dari alaq tapi dari al-mu'minun ayat 12 itu Lakot khalaqnal insana min sulalati mintin. Sungguh kujadikan kejadian manusia adalah dari sari pati tanah liat yang halus. Manusia yang dari lumpur aja sok jago. Nah, ini maksudnya gitu loh. Jadi ini ayat menjelaskan pada ayat yang kedua. Nah, lumpur itu akar pepohonan tanaman apapun dia mengisap lalu menjadi buah buahnya dimakan apa itu padi apa daunnya itu menjadi minuman teh dan sebagainya dimakan oleh manusia sehingga hasilnya itu ayat sampai pada ayat yang ke-16 manusia itu bahan bakarnya dari sari padi tanah liat yang halus disep oleh akar pepohonan jadi buah-buahan jadi padi jadi beras digiling jadi tepung ya kemudian dicetak menjadi mie lalu dimakan, jadi ilmu terkandunglah. Nah, ini kejadian manusia. Apakah hanya untuk itu saja tahu? Tidak. Masih diperintahkan lagi supaya mereka itu betul-betul mampu mengambil rahmat yang ditebar oleh Allah melewati fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فبما رحمة من Allah lahum maka dengan disebabkan rahmat Allah yang ditempelkan kepada Nabi Muhammad lintak kau Muhammad bisa lemah lembut perbuatannya gara-gara rahmat linta lahum kepada semua manusia nah inilah orang yang ditempeli rahmat Allah hidupnya menjadi lemah lemah lembut, halus. Kaitannya dengan kepemimpinan nih Pak Kiai. Tadi kan ikro luwatan istilahan itu ada membaca, memahami. Nah, bagaimana seharusnya seorang pemimpin? Ini pemimpin tidak hanya pemimpin negara, tapi juga pemimpin dalam rumah tangga, bahkan kita masing-masing inilah pemimpin. Bagaimana mewujudkan itu dalam kehidupan sehari-hari? Memahami dan membaca itu sebagai pemimpin. Betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin tadi telah diberi oleh Allah rahmat, maka Nabi Muhammad mampu berjumpa dengan kehalusan, kelembutan di dalam mengatur umat dan bangsa di muka bumi. Sehingga ada istilah duduk sama-sama rendah. Rendah sama-sama tinggi sama-sama Udah apa aja dikocek itu aku udah bingung. <laughs> ya berdiri sama tinggi. duduk sama itu maksudnya digocek bingung <laughs> habis pagi-pagi kalau nggak begitu yang ngantuk nah jadi Nabi Muhammad setelah ditempeli rahmat Allah diultimatum oleh Allah Nabi itu Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi faddu min hawlik Seandainya kau Muhammad berbuat kasar kepada manusia Fadzan Walidhal qalbi keras hatinya. Sekeras batu lebih keras. Lam faddu min haulik maka umat akan lari darimu. Kepemimpinan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Rasulullah bahkan didatangi oleh tokoh-tokoh non-Islam. Ingin berbincang, ingin bertamu, ingin menimba ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kelemahan Rasulullah dalam tingkah lakunya, kelembutan Rasulullah dalam perbuatannya. Inilah yang terjadi, kepemimpinan yang telah berhasil. Satu contoh ya, satu contoh kelembutan yang terdapat pada pemimpin-pemimpin di dunia ini telah berhasillah pemimpin bangsa Indonesia. Dari sekian banyak ditebarkan itulah rahmat dari jid-jidnya, dari mbak eyang, dari karuhunnya. Kita punya yang namanya Bapak Presiden kita, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Betapa sabarnya. Ya. Rong satpamnya saja maunya jitak orang yang sembrono yang kurang tata keramanya. Ada pepatah Arab, lesal adab kazubab orang yang nggak punya akhlak bagaikan lalat ya nah, inilah sifat pemimpin yang ada pada beliau luar biasa mulianya dihinggapi oleh lalat cuman diusir begitu saja bukan ditepok ya. bukan ditepok mungkin kalau ibu-ibu <clears throat> ya dikejar lah waduh <laughs> dia ambil semprotan wah habis itu lalat sekandang itu <laughs> Nah, inilah yang terjadi, ya, yang terjadi pada beliau luar biasa halusnya, ya, permainan yoyo yang telah diberikan satu gambaran dijawab dengan kehalusan yang luar biasa. Itu sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun juga Nabi ada ketegasan yang diberikan jalur oleh Allah. Muhammadur Rasulullah. Jawab, Sallallahu alaihi wasallam. Eh malam bengong. <laughs> Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyidda walal kuffar hamau bainahum. Nah. Nabi Muhammad sangat tegas di dalam menghadapi tantangan-tantangan orang yang tidak cinta kepada bangsa, agama dan negara. Tapi sungguh sangat kasih sayang. Ya, sungguh sangat kasih kasih sayang kepada sesama sesama bangsa Ruhama ubainahum ubainahum itu kan isim nakirah walaupun pada ujungnya adalah bainahum adalah dalam membela umat Islam tapi maksudnya adalah umum inilah kesifatan yang ada kita punya pemimpin itu hasil daripada menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh daripada rahmat. Jadi satu, lintalahum. Tadi diberi ultimatum kalau kasar, kalau keras hatinya, oh, orang-orang oh, lari. Lari. Kalau mereka punya sifat, pemimpin punya sifat kasar, hatinya keras, lam faddu min Oleh karena jadilah pemimpin fa'fu'anhum. Pemberi maaf. Fa'fu anhum wastaghfir lahum mintakan ampunan kepada Allah seperti kita beristighfar astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minnal khotoya mohon ampun kepada tidak hanya untuk dirinya tapi juga kepada orang lain. Baik pakai Kiai tentang ketegasan dan tapi lemah lembut. Nah silahkan bapak-bapak ibu-ibu dalam kehidupan kita mungkin baik dalam rumah tangga atau dalam masyarakat kita ini merupakan strategi yang dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana menjadi pemimpin yang baik, yang penuh kasih sayang, yang cinta. Nah tapi untuk membahas lebih jauh tentang hal tersebut kita akan kembali membahas. Jadi sudah ada dua Pak Kiai tadi tentang lemah lembut dan ketegasan tadi. Kita akan membahas lebih jauh tentang hal ini setelah samsan berikut. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara Mimbar Nur Salam. Tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana strategi Rasulullah dalam kepemimpinannya. Pertama adalah beliau bersifat eh, bersikap lemah lembut, penuh kasih sayang. Yang kedua, di balik kasih sayang beliau juga ada ketegasan. Nah, bagaimana eh, bapak-bapak uh, dan ibu-ibu di sini atau pemirsa di rumah memahami itu, mempraktikkan itu? Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu. Silahkan, Bu. Tidak, Ustaz. Apakah seorang wanita menurut Islam bisa atau tidak menjadi pemimpin yang baik? Di lingkungan kecil misalnya RT, RW, atau di lingkungan besar misalnya jadi presiden. Karena pernah saya dengar sebaiknya pemimpin itu pria. Bagaimana tentang hal tersebut ini saya ucap mohon <laughs> penjelasan dari Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentang kepemimpinan nih Pak Kiai tentang kalau tadi sifat-sifatnya sekarang misalnya apa ada jenis kelaminnya ini kepemimpinan harus nah, laki-laki atau harus perempuan atau lebih pada uh, standar tadi apa ada sifat-sifatnya saja misalnya betul itu pertanyaan sungguh sangat relevan karena Nabi berkata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati al haditha kamu semua adalah pemimpin. Kepemimpinan kamu akan ditanya, disidangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari segala macam tingkatan, tingkatan kepemimpinan. Apa pemimpin pribadinya, pemimpin keluarga, pemimpin tadi disebutkan RT dan sebagainya, itulah semua adalah pemimpin dirinya kedudukannya. Kemudian dalam klasikal keilmuan, dalam usul fikih, di mana pemimpin wanita yang punya libur puasa, yang punya libur sholat, merupakan satu catatan tersendiri sehingga mendorong kalau pertanyaannya tadi kalau wanita sampai memimpin bangsa dan negara? Jawabannya ada dua jenis di dalam ilmu fikih, ya, yaitu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kalau pemimpinnya adalah pemimpin puncak suatu bangsa dan negara, ini di dalam agama Islam. Berbeda dengan kondisi adanya daripada negara itu sendiri negara Islam apakah bukan nah inilah ada perbedaan-perbedaan Ibu Aisyah radhiyallahu anhu ikut berperang sampai ke Tabuk dan lain sebagainya selalu ikut berperang artinya beliau pun mewakili apabila di rumah ya Rasulullah punya tamu dari kaum wanita seluruhnya bukan difilter tapi lewat ibu Aisyah pagi-pagi datang seorang nenek-nenek sambil menangis ibunda umil mukminin ibunya orang-orang mukmin ya ada apa nenek saya ingin ketemu Rasulullah saya akan bertanya apa pertanyaannya saya pernah Rasulullah mendengarkan di surga itu kayak model saya itu nggak ada nenek-nenek. Lalu oleh Ibu Aisyah disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah keluar dan memberikan jawaban. Memang betul di surga itu nggak ada nenek-nenek. Walaupun dia meninggal dalam keadaan nenek-nenek, cuma nanti umurnya rata-rata antara 30 dan 33 tahun. Jadi rata-rata muda semua nggak ada yang peot nenek-nenek nggak ada ah, inilah yang pernah terjadi pertanyaannya lah seorang ibu disebutkan ibu Aisyah sampai dilantunkan dalam sebuah syair Ya muhaimin ya salam Salimna wal muslimin Ya muhaimin ya salam سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين wa bi ummil mukminin dengan sebutan perantara sebab ummil mu Inilah yang terjadi. Baik, jadi pada dasarnya perempuan atau laki-laki mendapat tempat yang sama di dalam Islam tinggal bagaimana me mewujudkan nilai-nilai yang dianjurkan oleh Islam. Baik, ada lagi dari ibu-ibu menyangkut uh, kepemimpinan baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat. Silakan Ibu sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia. Saya mau bertanya, bagaimana caranya kita meneladani sifat Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari ini bisa dalam kehidupan rumah tangga suami istri. Tadi lemah lembut dan tegas karena memang, memang bisa jadi lemah lembutnya di istri, tegasnya di ayah malah. Jadi bagaimana mewujudkan itu Pak okay. Kalau masalah menteladani lagi kepada Rasulullah itu Allah firmankan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau dalam rumah tangga ya bergaulah, gaulilah istri-istrimu dengan baik. Tidak hanya firman itu khusus kepada laki-laki, tapi juga ada lagi firman Allah, hunna libasul lakum wantum libasul lahunna. Mereka kaum istri adalah pakaian kamu kaum pria, suami kaum pria, kaum suami juga pakaian kaum istri. Apalagi di musim hujan, sanggup sendirian. <laughs> ya, ya. ya kecuali sudah takdirnya ya. Jadi menteladani itu mengikuti adalah bahagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Disuruhkan oleh Allah wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu pada Rasulullah dan taatlah kamu pada pemerintahan kamu. Nah, disinilah harus berusaha. Nah, misalnya mencontohi Rasulullah supaya mendapatkan rahmatnya, itu ada empat. Empat jenis perbuatan. Apa saja tadi sudah saya kemukakan orang yang mencari dirinya supaya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala fa'fu anhum memberikan maaf ya apa maaf maaf fastaghfir lahum mendoakan mendapatkan ampun ampunan wasyawirhum fil amri ketiga bermusya musyawarah musyawarah untuk mufa mufakat dan yang keempat adalah fatawakal alal Allah faida azamta. Faida tak fatawakal ala Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Bertawakal. Nabi pernah menggambarkan tentang tawakal kunu katoir taghdu khimasan wa taruhu bitonan rawahu turmudi au kama qalahu nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda jadilah kamu laksana burung pagi terbang nggak ada yang sarapan nasi uduk dari sarangnya kalau di Jakarta di kepulauan seribu ada pulau burung bu punya burung di rumah ya pagi terbang nggak ada yang sarapan ya beda ini kanan kiri kita tukang sarapan <laughs> ya lain itu berangkat terbang sore hari pulang kata Rasulullah wataruhu bitonan walaupun dalam perut hanya sekedar isi perut saja nggak pernah kapok pagi berangkat kerja nyari makan pulang sore hari nggak mampir dulu ke si tarilem yang ditari gelem. <laughs> Nah inilah ini contoh tawakal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan dari empat butir ini bisa kita kerjakan sehingga kita bisa mensuri tauladani perbuatan Nabi Muhammad SAW sehingga kita dihinggapi rahmat al Allah dan Allah tidak memberikan batasan-batasan kasih sayang Bismillahirrahmanirrahim dengan leluhurnya nama Allah Dat yang maha kasih tak pilih kasih maha penyayang tak pandang sayang maka sih tak pilih kasih siapa saja orang Islam ke non Islam ke semuanya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berupa rah, Rahman Allah. Tapi karena sifat Allah Ar-Rahman di dunia ya siapa sajalah. Sehingga Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunannya ikmali dunia ka'annaka ta'ishu abada Wa abudillah ka'anaka katamu tu hudan. Bekerjalah kamu di muka bumi seolah-olah akan hidup kekal di muka bumi. Uras itu kekayaan. Yang dari langit diturunkan. Yang dari perut bumi dikuras. Yang dari daratan dipotong, ditebang itu pohon. Yang dari laut tangkep itu isinya. Betul? Untuk manusia. Memang boleh oleh Allah yang dituangkan dalam surat Al-Baqarah 29 Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a Dialah Allah zat yang telah menjadikan bumi seisinya adalah untukmu semua. Ya. Bayangkan, ini angin ada harganya. Ada harganya. Ini udara dia manfaatkan. Iya kalau bayar pajaknya benar. Kalau kagak itu jual kartu ya pulsa ya berapa juta dia keluarkan dia jual pajaknya benar nggak sama saya saya juga nggak tahu <laughs> ah inilah lah kalau pajaknya benar ya alhamdulillah namanya kita sama-sama mendapatkan rahmat Allah sehingga kita bisa namanya merasakan untuk bisa melakukan mensuri toladani kemanfaatan alam ini made in Allah subhanahu wa ta'ala kalau dalam kehidupan keluarga Rasulullah ini kepemimpinan Rasulullah dalam keluarga misalnya Pak Kiai bagaimana Rasul misalnya membagi kasih sayang dan ketegasan tadi yang Pak Kiai sebutkan dalam membina keluarga dari istri-istri beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang dikenal istrinya lebih dari satu. Jadi rupanya uh, eh, sengkau sengko nikati Madura. <laughs> Kiai Zakir Iksan nanya tentang bagaimana membagi giliran, gilirannya membagi waktu lah. Ya, itu memang betul. Rasulullah sangat adil di dalam membagi waktu. Sampai-sampai ada uji coba. Ibu-ibu selain daripada Ibu Aisyah berkumpul beberapa orang, lalu Ibu Fatimah dipanggil. Lalu sepakat mengamanatkan sama Ibu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbunyi begini. Nak, Neng Fatimah binti Rasulullah ini ibu-ibu tirimu sepakat ingin menyampaikan amanat kepada Rasulullah hmm. karena mau ngomong sendiri nggak berani khawatir su'ul adab khawatir buruk tata keramanya jelek ada apa ibunda begini Neng Fatima binti Rasulillah akhir-akhir ini Rasulullah ya di kantor kok nggak pernah pulang ke sini gilirannya kelihatannya hanya untuk Ibu Aisyah saja Ya ibunda saya akan sampaikan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkatlah ke kantor ya kantornya di Masjid Madinah sekarang kuburan Rasulullah itu datang lalu matur kepada Rasulullah Paduka Rasulullah, ibu-ibu kami tercinta menyampaikan salam lewat saya. Katanya Rasulullah akhir-akhir ini kok banyak gilirnya nggak adil. Gilirnya nggak adil. Buktinya Rasulullah terus ada di kantor. Lah kamar kantor Rasulullah kan dekat berhadapan dengan berdampingan dengan kamar Ibu Aisyah. Apa karena Ibu Aisyah yang karena muda, paling muda, Nabi Muhammad SAW mesem dengan menjawab Ya ibnati wa ya qurratu aini wahai putriku dan penyejuk hatiku saya akan jawab pertanyaan itu hal anti tuhibbu alaya wa ala umbiki kamu cinta pada saya apa cinta sama ibu-ibumu Faqalati Fatimah. Ibu Fatimah menjawab, Sami'tu wa ta'tuka ya Rasulullah. Saya dengarkan dan saya taat kepada paduka Rasulullah. Kalau memang kamu dengar dan taat kepadaku, aku jawab. Aku sudah adil membagi waktu. Adapun ibu-ibu melihat saya, oh ini kan giliran kepada ibu si A gitulah saya nggak jelaskan ya ibu si A lah kok Rasulullah nggak keluar keluar dari kantor berarti dia kirinya diberikan nama ibu Aisyah aku sendiri Fatimah di dalam kamar kantor ini aku nggak pernah kalau bukan giliran kepada ibu Aisyah saya nggak berani masuk kata Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betapa adilnya Rasulullah Segitulah. Jadi diambil dua jenis. Rasulullah sudah adil membagi waktu. Yang kedua, <clears throat> ini yang kedua, lahis yang namanya ya orang di madu belum apa-apa baru dengar mau udah nyanyi. Pulangkan saja. nah, <laughs> inilah. Jadi itu Rasulullah sifatnya halus itu saking cintanya pada Rasulullah saking juga. Saking cintanya juga luar biasa. Jadi kalau begitu bagaimana pengalaman atau apa yang dialami oleh oleh kita sebagai bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu dalam rumah tangga karena ini contoh yang luar biasa bagaimana kasih sayang Rasulullah dan betapa cintanya istri-istri Rasulullah kepada Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalau dalam konteks kepemimpinan nasional juga seperti itu Pak Kiai. Jadi ada orang yang berharap betul misalnya bisa ketemu langsung misalnya atau mendapatkan disapa langsung oleh pemimpinnya sehingga dia harus bisa berbagi waktu tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah tadi adil dalam membagi waktu, adil betul-betul adil. Kedua sungguh sangat sabar. Suatu saat Ibu Aisyah pergi ke pasar. Begitu pulang, kamar Ibu Aisyah spraynya acak-acakan. Ibu Aisyah tanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paduka Rasulullah, siapa yang pakai kamar saya? Paduka Rasulullah habis tidur. Tadi Ibu Maria Kiptiah ke sini. Ya saya iseng lah. <laughs> Kalau kita bilang kan saya iseng lah Wong itu juga istri saya. Ya tapi harus izin dulu sama saya Rasulullah. Kok sembrono amat pakai kamar saya nggak permisi. Istilah kasar orang Betawi kan selain aja sama Rasulullah. Buat apa itu perempuan sembrono? Ya. Ya samalah bagaimana istrinya si Bendoro itu. <laughs> Doro siapa? Hah? Lah itu yang di sinetron Beda maghrib loh <laughs> ya. ya. Baik pemirsa kita akan lanjutkan pembicaraan kita tentang bagaimana Rasulullah sebagai pemimpin umat dan pemimpin keluarga, pemimpin uh, eh, rumah tangga. Setelah setelah eh, setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara Mimbarul Salam. Pak Kiai tadi lanjutkan tentang bagaimana Rasulullah membagi kasih sayang dalam arti membina keluarga tadi Pak Kiai. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan para pemirsa televisi Republik Indonesia menjelang finish kuliah subuh yang diselenggarakan oleh Majelis Zikir Nurul Salam ini, Ibu Aisyah permohon yang kurang berkenan di hati Rasulullah tapi juga diterima itu kalau istri begitu akhlaknya pada Rasulullah bagaimana kalau diceraikan saja tidak lama turunlah malaikat Jibril seorang nabi Nabi Muhammad SAW tidak boleh menceraikan sang istri dan ini pula yang menjadi dasar Nabi berkata abghadul halali at-talaku. Perbuatan halal, perbuatan boleh, tapi dimurka oleh Allah, dibenci oleh Allah adalah cerai. Sehingga aras pun akan bergetar, bergerak saking bencinya sama perceraian. Sehingga kalau ada kawin, cerai kawin, cerai kawin, cerai yang ada di televisi oleh para mereka pelaku-pelaku seni dan seniwen ya. itu mungkin penghambat kemakmuran karena memang mereka itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada finish akhir untuk way out, jalan keluar. Inilah pada kenyataannya dan akhirnya daripada pertemuan haflah pada pagi hari ini kami ingin menyimpulkan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam adalah kalau diurut-urut bahkan sebuah kesuksesan kepemimpinan tingkat dunia dari seluruh bangsa-bangsa di muka bumi walau itu buku yang menyusun adalah orang non-Islam number one nomor wahid adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anda percaya atau tidak, menyadari atau tidak. Inilah kepemimpinan dari umat Islam yang ada pada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari 124 ribu para nabiullah seluruh dunia perhiasannya adalah Nabi Muhammad dari sebanyak 113 Rasulullah utusan Allah. Pemungkasnya penutupnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diselewengkan. Pungkasannya akhirnya adalah Nabi Ahmad Musaddiq. Syukur udah dikurung empat tahun di penjara. Nah, demikianlah oleh karena itu kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang sukses ini Mari kita berniat mensuri toladani, mengamalkan perbuatan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan dasar nilai. Kalau itu nilai takwa ada yang maksimal. Surat Al-Imran 102 berbunyi ittaqullah hakotokoti Takwalah kamu kepada Allah semaksimal takwa. Kalau tidak mampu maka ikut surat al ghubun ayat 16. mas mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan kemampuan kamu tapi jangan direkayasa. Demikian, terima kasih. Baik, uh, biar pertemuan ini lebih afdal Pak Kiai mungkin bisa ditutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bagi kita dan bagi pemirsa di rumah ada manfaatnya. اللهم صل على سيدنا وشفينا وذكرنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء minhum wal Ya Allah ya Azizu ya Ghaffar, ampunkanlah dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik dosa besar kecil sengaja kami perbuat atau tidak, dan dosa saudara-saudari kami muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang wafat, terlebih pada ayah bunda kami ya Allah, kakek nenek kami ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Jangan kau siksa di alam kubur mereka itu ya Allah dengan kau siksa ya bunda kami di nerakamu ya Allah Masukkan dalam surgamu bersama kami ya Allah Jadikan diri kami mampu meningkatkan bakti baik kami kepada mereka ya Allah Sehingga kami mampu balas budi baik kepada mereka ya Allah Teringat dulu tentunya aku tidur di perut ibuku sembilan bulan Dikala ibunda aku melarikan diriku kontrak hidup atau mati Betapa pedihnya ya Allah Sayangi ayah bunda kami ya Allah Allah rahamu makama rabbayana sighara ya Allah. Ini adalah ibu pribadi ya Allah. Apalagi ibu negara ya Allah. Yang mengayomi segala dari kelahiran rakyat yang ada di Indonesia ini ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Selamatkan termasuk bangsa dan rakyatnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Baik pemirsa, mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini ada manfaatnya dan yang lebih penting lagi kita mampu meneladani nilai-nilai yang telah diberikan oleh Rasulullah. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.